Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya masalah bab zakat. Eh, apabila ada seorang wanita yang memiliki emas kurang lebih 100 gram dan eh, setiap hari dipakainya berganti-ganti, eh, bagaimana hukum zakatnya Bu ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kedua adalah ibu punya emas 100 gram dipakai terus gonta ganti gonta ganti selagi masih gonta ganti selagi masih dipakai tidak wajib dizakati ha. Ah, cuman janganlah pelit emasnya segitu banyak kok pelit banget sih ya sudahlah ngeluarin duit tapi nggak usah dari emasnya ya sedekah infak jadi biarpun dibawa karena biarpun sudah sampai nisab karena itu adalah yang dipakai tidak wajib dizakati